Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam masjid yang penuh berkah ini, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Islam diperintahkan untuk berkunjung dan berziarah ke masjid ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak boleh seseorang bepergian jauh berpayah-payah untuk melaksanakan sebuah ibadah di sebuah tempat kecuali ke tiga masjid Kemudian beliau SAW menyebutkan tiga masjid Yang pertama adalah Masjidil Haram Wa Masjid hadza Kemudian masjidku ini yaitu Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Aqsa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang tata cara berwudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. alaihi Di mana mengetahui tentang tata cara berwudu Rasulullah SAW adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah Tidak terkecuali Ini adalah termasuk ilmu yang fardu ain Wajib bagi setiap muslim dan muslimah Untuk mengetahuinya Karena berwudu Ini adalah termasuk bertaharah, bersuci Dan taharah ini adalah termasuk syarat Sahnya sholat Dan sholat kita tahu kedudukannya di dalam Islam adalah termasuk kewajiban dan kewajiban yang termasuk yang paling kuat di dalam Islam ini. Bahkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Menduduki peringkat yang kedua setelah syahadatain. Oleh karena itu setiap muslim dan juga muslimah wajib bagi mereka untuk mempelajari bagaimana tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, al wudhu secara bahasa artinya adalah kebersihan. Adapun secara istilah syariat, maka yang namanya berwudhu atau yang dinamakan dengan berwudhu adalah menggunakan air untuk membersihkan empat anggota badan yaitu wajah, kedua tangan, kemudian kepala, dan yang terakhir adalah dua kaki. Dengan cara yang khusus, yang sudah ditentukan oleh syariat. Dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah definisi dari berwudu ditinjau dari istilah syariat yaitu menggunakan air untuk membersihkan empat anggota badan yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan cara tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya adalah wajib. Ketika seseorang mau melaksanakan ibadah salat dan dia dalam keadaan berhadat, maka dalam keadaan seperti ini dia harus dan wajib untuk melakukan wudhu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka adalah kalian membasuh, mencuci wajah kalian. Kemudian mengusap kepala kalian Kemudian men, e, kemudian mencuci tangan kalian sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala kalian, kemudian membasuh atau mencuci kedua kaki kalian. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa untuk melaksanakan wudu bagi orang yang mau mendirikan salat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak tidak diterima sebuah salat yang tidak disertai dengan tuhur, yaitu tidak bersuci. Orang yang salat tapi dalam keadaan tidak suci maka tidak diterima salatnya. Demikian pula sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia dalam keadaan berhadat sampai dia berwudu. Ini menunjukkan tentang wajibnya berwudu bagi orang yang mau mendirikan salat dan dia dalam keadaan berhadat. Dan keutamaan berwudu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. Di antaranya bahwasanya wudhu ini bahwasanya umat Islam yaitu umatnya Rasulullah SAW nanti dibedakan pada hari kiamat dengan umat-umat yang lain dengan apa? Dengan wudhu ini. Jadi umat Islam umatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat dibedakan dengan umat-umat yang lain dengan dengan wudhu ini. Dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu yang artinya sesungguhnya umatku yaitu umat Islam pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan apa? dalam keadaan ghurran muhajjalin ghurran ini adalah berwarna putih wajahnya berasal dari kata ghurrah yang artinya adalah warna putih yang ada pada dahi kuda. Muhajjalin ini adalah warna putih yang ada pada tangan dan juga kaki. Berasal dari warna putih yang ada pada kaki-kaki kuda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada hari kiamat umat Islam yaitu umatnya Rasulullah SAW mereka akan datang dalam keadaan yang bercahaya wajahnya bercahaya tangannya bercahaya kakinya bercahaya karena apa? min atharil wudhu. Itu semua adalah bekas wudhu mereka pada ketika mereka masih di dunia. Ini diantara keutamaan wudhu. Kemudian keutamaan wudhu yang kedua adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah yang sahih bahwasanya seorang hamba muslim apabila dia berwudhu kemudian dia mencuci wajahnya maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang pernah dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila dia mencuci tangannya akan keluar dari tangannya semua dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Dan apabila dia mencuci kakinya, maka akan keluar dari kakinya semua dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya. Mungkin dia pernah melangkah ke sebuah tempat yang maksiat bersama air dan juga bersama atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hatta yakhruja naqiyan minad dhunub Sampai akhirnya dia keluar dari wudunya dalam keadaan bersih dari dosa. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dari amalan berwudu ini. Dan tentunya pahala yang besar ini didapatkan bagi orang yang sesuai wudunya dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai wudunya dengan cara Rasulullah SAW. Bukan sembarang orang yang melakukan wudu. Jadi pahala-pahala yang berkaitan dengan orang yang melakukan wudhu atau keutamaan wudhu ini didapatkan bagi orang yang sesuai wudhunya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, Uthman bin Affan radhiallahu anhu khalifah yang ketiga. Beliau pernah meminta kepada sebagian orang di sekitar beliau untuk didatangkan air di dalam bejana, di dalam panci. Kemudian beliau mulai berwudhu diawali dengan mencuci kedua telapak tangan beliau tiga kali. Kemudian setelah itu beliau memasukkan air dengan memasukkan tangan kanan beliau dan mulai dengan berkumur. Kemudian beristinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau mencuci wajah beliau tiga kali. Kemudian mencuci tangan beliau sampai ke siku tiga kali. Kemudian membasuh rambutnya, e, membasuh kepalanya sekali. Kemudian mencuci kakinya tiga kali. Sampai ke dua mata kaki. Setelah itu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma صلى rak'atain la yuhadditsu فيهما نفسه ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Beliau mengatakan setelah beliau melakukan wudu seperti itu dengan sifat seperti itu beliau kemudian menceritakan ucapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini yang disifatkan oleh Uthman bin Affan tadi. Kemudian dia sholat dua rakaat. Dan dia tidak berbicara dengan dirinya di dalam dua, dua rakaat ini. Artinya dia dalam keadaan khusyuk. Bukan dalam keadaan ngelamun atau mengkhayal. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kapan itu? Ketika dia berwudu sesuai dengan wudunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting sekali lagi bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mengetahui bagaimana cara Rasulullah SAW berwudu yang benar. Dan dalam pertemuan ini sekali lagi kita insya Allah akan bersama-sama mengetahui bagaimana cara Rasulullah SAW berwudu. Yang pertama kita mengetahui tentang syarat-syarat sahnya berwudu. Kapan wudu seseorang itu menjadi sah? Yang pertama adalah al-Islam. Apabila seseorang beragama Islam, maka Islam ini adalah syarat pertama dari sahnya wudhu dia. Apabila orang melakukan wudhu dalam keadaan kafir, maka wudhunya tidak sah. Dan ini dalam semua amalan. Apabila ada orang kafir melakukan amal soleh, maka amal solehnya tidak diterima sampai dia masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang gila atau kehilangan akalnya maka seandainya dia berwudu tidak akan sah. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathah." Pena itu diangkat dari tiga golongan. Kemudian beliau menyebutkan anil majnuni hatta yafiq. Diangkat pena itu dari orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian syarat yang ketiga adalah tamyiz atau tamyiz yang artinya adalah bisa membedakan. Dan batasannya adalah ketika dia sudah berumur tujuh tahun. Artinya seorang anak apabila dia sudah berumur tujuh tahun, maka dia sudah sampai umur tamyiz, yaitu bisa membedakan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Muru auladakum bis-shalah wa abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak anak kalian untuk sholat. Kapan itu? Ketika mereka sudah berumur tujuh tahun. Jadi kalau kita punya anak sudah berumur tujuh, tujuh tahun, mulai kita perintahkan untuk sholat. Sekedar perintah saja. Mereka dengar atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita sudah merintahkan mereka untuk sholat. Ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa abna'u ashri sinin. Kemudian pukullah mereka di atas sholat tersebut ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Artinya apa? Artinya kalau sudah umur 10 tahun, kemudian diperintahkan sholat tidak sholat, maka dalam keadaan seperti ini kita boleh untuk memukul. Dan memukul di sini ada aturannya. Jadi memukul yang tidak menyakitkan memukul yang tidak menyakitkan. Jadi hanya sekedar sebagai takdib, hanya sekedar bagaimana supaya dia bisa beradab. Nah, diharapkan dengan cara seperti ini nanti kalau dia sudah balik sudah berumur 15 tahun misalnya atau sudah pernah bermimpi, maka dia sudah siap untuk melaksanakan sholat ini karena dia sudah dibiasakan sejak umur 7 tahun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya tamyiz ya umur seseorang bisa membedakan ini adalah ketika dia sudah berumur tujuh tahun. Ini adalah termasuk syarat sahnya wudhu. Kemudian syarat sahnya wudu yang keempat adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Kalau seseorang membasuh tangannya ya kemudian uh, uh, membasuh wajahnya, kemudian tangannya, kemudian kepalanya. Setelah itu membasuh kakinya, tetapi dia tanpa niat. Atau niatnya adalah sekedar untuk supaya dingin misalnya, karena pas musim panas. Maka dalam keadaan demikian, ini tidak dianggap sebagai wudhu. Dan wudhunya tidak sah. Karena dia melakukannya tanpa niat. Ini maksudnya. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah dia berwudu dengan menggunakan air yang mensucikan. Menggunakan air yang mensucikan. Apabila dia menggunakan air yang najis, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang keenam adalah menghilangkan segala hal yang bisa menghalangi sampainya air kepada kulit menghilangkan segala hal yang bisa menghalangi sampainya air kepada kepada kulit kita. Contohnya misalnya cat atau kitek bagi ibu-ibu. Atau misalnya adonan. Atau misalnya benda-benda yang lain yang kira-kira bisa menghalangi sampainya air kepada kulit kita. Ini semua harus dihilangkan apabila kita ingin berwudu. Ya ini perlu diperhatikan apalagi bagi bapak-bapak yang mungkin ada di antara kita yang pekerja bangunan misalnya dan juga ibu-ibu yang sering masak. Sebelum berwudu kita harus yakin bahasanya bagian-bagian anggota wudu itu sudah bersih dari benda-benda tersebut. Sehingga air sampai kepada kulit kita. Karena ini adalah termasuk syarat sahnya wudhu. Kalau tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah beristinja dan juga beristijmar. Beristinja atau beristijmar. Al-istinja maksudnya adalah cebok dengan air. Adapun istijmar adalah cebok dengan batu atau yang semisalnya. Ini menjadi syarat sahnya sholat Kapan? Syarat sahnya wudhu Ketika dia Ketika ada sebabnya Yaitu dia buang air kecil ataupun buang air besar Maka dalam keadaan seperti ini Dia harus beristinja atau beristijmar Baru nanti kalau dia berwudhu akan sah wudhunya Ini adalah syarat-syarat sahnya wudhu Yang harus kita perhatikan sebelum kita berwudhu Kemudian yang poin yang kedua adalah tentang furudul wudu. Perkara-perkara yang termasuk rukun, termasuk fard, termasuk wajib ketika kita ada menunaikan atau melaksanakan wudu. Jumlahnya ada enam. Yang pertama adalah mencuci wajah kita semuanya. Mencuci wajah kita semuanya. Ini adalah fard yang pertama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Hendaklah kalian mencuci wajah kalian. Dan yang dimaksud dengan wajah batasannya adalah batasan atas itu sampai tempat tumbuhnya rambut kita. Tempat tumbuhnya rambut kepala. Maksudnya adalah pada umumnya manusia. Karena sebagian orang tidak tumbuh rambut kepalanya di sini, tapi sampai di belakang. Jadi yang dimaksud adalah apabila itu uh, apa, uh, pada umumnya manusia. Ini maksudnya. Kemudian bawahnya itu adalah sampai dagu. Dan apabila seseorang memiliki jenggot, maka batas wajahnya bagian bawah adalah sampai akhir jenggotnya. Karena e, jenggot ini termasuk wajah apabila itu ada. Kemudian samping itu adalah dari udhun ke udhun, yaitu dari telinga ke telinga. Ini adalah batasan wajah kita. Ini semua daerah yang kita sebutkan tadi itu harus kena air. Termasuk diantaranya hidung dan juga mulut kita. Hidung ini termasuk wajah. Dan mulut kita ini juga termasuk wajah. Memasukkan air ke dalam mulut dan juga memasukkan air ke dalam hidung ini termasuk satu yang fard harus kita lakukan ketika kita berwudu. Jadi bukan hanya luarnya saja. Memasukkan air ke dalam hidung dan juga memasukkan air ke dalam mulut kita ini termasuk fard min furudil wudu. Kemudian yang kedua, yang termasuk fardul wudu adalah mencuci kedua tangan. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian cucilah kedua tangan kalian sampai mana? Sampai siku. Dan makna dari ila di sini adalah ma'a. Maksudnya sampai siku adalah siku juga termasuk. Jadi bukan sebelum siku. Tapi siku juga termasuk. Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika beliau mencuci tangan beliau, beliau memutar ya tangannya di sikunya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya mencuci tangan sampai siku, mencuci tangan itu maksudnya adalah sampai siku dan siku termasuk yang dicuci. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang ketiga adalah mencuci kepala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Kemudian hendaklah kamu mengusap kepala. Mohon maaf, tadi yang eh, yang ketiga adalah mengusap kepala, bukan mencuci. Wamsahu bi ru'usikum. Hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Ini yang dimaksud dengan kepala ini adalah ini. Ya, ini adalah kepala. Adapun ini adalah wajah. Dan telinga ketika berwudu ini termasuk kepala, bukan termasuk wajah. Telinga ketika berwudu ini termasuk kepala, sehingga telinga tidak dicuci. Akan tetapi diusap. Karena dia mengambil hukum mengambil hukum kepala. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan al-udhunani minar ras dua telinga ini termasuk kepa, kepala. Artinya apa? Diusap sebagaimana diusap kepala, kepala. Itu maksudnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai dua mata kaki. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Dan kalian mencuci kedua kaki kalian sampai ka'bain. Ka'ab itu artinya adalah kedua mata kaki. Dan kedua mata kaki termasuk yang diwajibkan untuk dicuci. Kemudian yang kelima adalah at-tertib. Tertib di dalam melaksanakan atau dalam membersihkan anggota-anggota wudhu tadi. Artinya mulai dari wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Ini harus dilaksanakan dengan ter tertib, yaitu dilaksanakan dengan berurutan. Karena Nabi SAW selama hidup beliau berwudu, beliau senantiasa menggunakan tertib urutan yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari wajah dulu, tangan, kepala, kemudian kaki. Dan tidak pernah beliau membolak-balik. Menunjukkan bahasanya ini adalah sebuah rukun. Sebuah fard dan apabila seseorang membalik urutannya maka tidak akan benar Wudhunya Tidak akan sah. Kemudian yang keenam adalah al-muwalah. Artinya adalah berturut-turut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita memisahkan antara anggota badan yang pertama dengan yang selanjutnya itu terlalu lama. Artinya selang waktunya dari, membersihkan dari yang pertama dengan yang kedua itu terlalu terlalu lama. Jadi harus ber, berurutan atau berturut-turut, harus berturut-turut, harus mualah. Tidak boleh ada selang yang terlalu lama antara membersihkan anggota badan yang pertama dengan yang yang kedua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang berwudu Kemudian ada di bagian kakinya sebesar logam. Ya uang logam itu belum terkena air. Kering, belum terkena air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk berwudu kembali. Yang belum terkena air tadi apa? Bagian kakinya. Dan itu adalah bagian yang terakhir dari wudunya. Rasulullah SAW tidak memerintahkan dia untuk menyempurnakan Maksudnya sekarang udah, sekarang dicuci eh, apanya? kakinya. Tidak, beliau tidak mengatakan demikian, tapi justru beliau menyuruh dia untuk mengulang kembali wudhunya. Karena apa? Karena sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Artinya bagian anggota badan yang sebelumnya sudah kering. Dan ukuran lama atau tidak yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah apabila anggota badan yang sebelumnya dicuci itu kering, berarti itu sudah lama. Tapi kalau masih basah, berarti itu masih baru. Artinya boleh kita lanjutkan. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya kita sedang berwudu, kita sedang membasuh wajah kita. Tahu-tahu ada orang yang ketuk pintu. Sementara tidak ada orang lain di rumah selain kita. Kita buka pintunya, kemudian kita kembali berwudu dan melanjutkan wudu kita. Kalau wajahnya itu masih basah, boleh kita lanjutkan. Karena ini berarti masih masih berturut-turut, belum terlalu lama. Tapi kalau wajahnya ini sudah kering, maka harus diulang dari awal. Karena termasuk furudul wudu harus berturut-turut. Ya tidak boleh ada selang yang terlalu lama antara anggota wudu yang pertama dengan yang yang kedua. Ini adalah furudul wudu yang jumlahnya ada enam. Membasuh muka, kemudian membasuh, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian yang, yang keempat adalah mencuci kaki, yang kelima tertib, kemudian yang keenam adalah berturut-turut, al-muwalah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mustahabbat atau perkara-perkara yang disunahkan, dianjurkan ketika berwudu. Dan ini hukumnya sunnah, artinya boleh ditinggalkan dengan syarat meninggalkannya bukan karena benci dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala. Apa itu sunnah-sunnah wudhu? Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yaitu mengucapkan basmalah ketika kita mau berwudhu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, La wudhu'a liman lam yadkurismallahi alaih. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Maksudnya adalah tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah ketika berwudu. Jadi sunnahnya kita membaca basmalah bismillah di awalnya. Kemudian yang kedua, di antara sunnah-sunnah berwudu adalah bersiwak, membersihkan gigi, mulut sebelum kita berwudu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak. Yaitu membersihkan mulut, membersihkan gigi ketika inda kulli wudu. Ketika mereka berwudu. Ketika mereka berwudu. Jadi sunnahnya Sebelum kita berwudu, kita bersihkan gigi kita. Kalau ada siwak dengan siwak, dengan kayu arak. Tapi seandainya tidak ada, bisa dengan sikat gigi. Yang penting kita membersihkan gigi kita dan juga membersihkan bau mulut kita. Ini adalah hukumnya sunnah. Ya bahkan termasuk sunnah muakkadah karena Rasulullah SAW mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, Kemudian yang ketiga adalah me mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Sebelum kita memulai berwudu. Seperti yang dilakukan oleh Uthman tadi ketika beliau menceritakan sifat wudu Rasulullah SAW. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua telapak tangan. Telapak tangan itu sampai sini. Ya, ini disunahkan untuk dicuci terlebih dahulu. Ini hukumnya mustahab. Seandainya tidak kita lakukan, enggak masalah. Tidak mempengaruhi sah tidaknya wudhu kita. Karena hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah berwudhu adalah al-mubalaghah fil matmadah wal istinsyaq. Berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh ketika kita memasukkan air ke dalam mulut kita, yaitu berkumur-kumur, dan juga ketika kita memasukkan air ke dalam hidung kita ini disunahkan untuk bermubalaghah, bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan. Maksudnya bagaimana? Berlebih-lebihan di dalam bermatmadah atau berkumur-kumur adalah bukan hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut. Tetapi kita gerakkan. Ya kita kumur-kumurkan, kita gerakkan air itu di dalam mulut kita. Itu maksudnya bermubalaghah, berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam mulut, yaitu digerak-gerakkan, diputar dan berlebih-lebihan di dalam beristinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung adalah memasukkan air sampai ke hidung bagian dalam ke ujung hidung kita yang yang bagian dalam itu namanya bermubalaghah berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung jadi bukan hanya sekedar di ujung saja Rasulullah SAW bersabda wabalik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa maka ringan saja. Supaya air ini tidak masuk ke dalam lambung kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menggosok. Yaitu ketika berwudu kita menggosok tangan kita, ya menggosok wajah kita, menggosok kaki kita. Karena Rasulullah SAW dulu melakukannya. Ya beliau menggosok kaki beliau ketika beliau berwudu. Seandainya tidak digosok maka nggak masalah. Yang penting airnya rata pada kaki kita dan juga wajah dan juga yang anggota badan yang yang lain. Tidak masalah seandainya tidak digosok. Yang penting airnya rata. Tapi yang disunahkan, yang dianjurkan adalah menggosok anggota badan tersebut. Kemudian diantara yang disunahkan adalah mendahulukan bagian kanan anggota badan. Anggota wudhu daripada yang kiri. Karena Rasulullah SAW beliau mencintai at-tayamun. Beliau mencintai mendahulukan bagian kanan. Ketika apa? Ketika beliau memakai sandal. Fitana'ulih. Watarujulih. juli, Dan ketika beliau menyisir. Jadi ketika beliau menyisir, Rasulullah SAW mendahulukan bagian sebelah kanan. Kemudian watuhurihi. Dan juga ketika beliau bersuci. Ketika berwudu, boleh mendahulukan anggota wudu yang eh, yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wa fi sya'nihi dan semua urusan beliau. Kemudian sunnah yang ke selanjutnya, perkara yang dianjurkan yang selanjutnya adalah membasuh atau mencuci muka, tangan dan kaki kita tiga kali. Jumlahnya tiga kali. Ini sunnahnya. Seandainya kita mencucinya, yaitu mencuci wajah, tangan dan juga kaki kurang dari tiga kali satu kali misalnya maka ini boleh dan Rasulullah SAW pernah melakukannya ia pernah mencuci wajah tangan dan kaki beliau satu kali satu kali dua kali boleh tidak boleh karena juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi yang afdal yang paling utama adalah tiga kali ini yang dianjurkan dan ini perlu kita ketahui karena terkadang kita dalam sebuah keadaan di mana kita harus mengirit air supaya kita bisa berwudu. Nah, kalau orang yang tahu ilmunya, dia tahu bahasanya minimal saya harus ya menggosoknya atau mencucinya satu kali saja. Dan itu sudah sah. Tapi orang yang tidak tahu mengira bahwasanya wudu itu harus tiga kali. Itu tidak harus. Jadi tiga kali ini adalah suatu yang sunnah. Boleh seseorang mencucinya sekali-sekali atau dua kali dua kali. Kemudian di antara hal yang disunnahkan ketika berwudu adalah membaca zikir setelah dia berwudu. Yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ini dibaca ketika kita setelah menunaikan atau setelah melaksanakan wudhu secara sempurna, kemudian kita membaca dikir ini. Dan ini pahalanya besar. Mungkin di mata kita dikirnya ringan, tapi di mata Allah, di sisi Allah ini pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun yatawadza'u fayusbihul wudhu, thumma yakul." Tidaklah ada seorang di antara kalian yang berwudu. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Kewajibannya disempurnakan, syarat-syaratnya disempurnakan, adab-adabnya disempurnakan. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia mengucapkan dua syahadat ini. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga. Pintu surga ada delapan. Dibukakan bagi siapa? Bagi orang yang berwudu dengan sempurna kemudian dia membaca zikir ini. Yadkhulu min ayyiha syaa Silahkan dia mau memasuki di antara pintu-pintu yang dia kehendaki. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang melaksanakan wudu dengan baik, dengan sempurna kemudian membaca zikir ini. Jadi zikir ini jangan disepelekan. Asyhadu an ilaha illallah, insyaallah semuanya hafal. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat lain ditambahi ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Gampang dihafal. Mungkin di awal-awal bisa kita baca dulu, nggak masalah. Nanti lama kelamaan sehari kita laksanakan lima kali wudhunya, insya Allah hafal. Ini adalah di antara eh, perkara-perkara uh, yang disunahkan ketika berwudhu. Sehingga ringkasnya berwudhu kalau kita mulai dari awal, baik yang sunnah maupun yang yang wajib Pertama kita e, Berniat Ya berniat Dan yang namanya niat wudhu Ini di dalam hati kita Jadi niat ketika wudhu tidak dilafatkan Niat dalam bahasa Arab Itu adalah sesuatu yang ada dalam hati Tergeraknya hati kita untuk melakukan sesuatu Itulah yang dinamakan dengan niat Kemudian setelah itu kita mengucapkan Bismillah Kemudian setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan kita. Dimulai dari yang kanan, kemudian yang ke kiri. Yang kanan tiga kali, yang kiri tiga kali. Kemudian setelah itu kita membasuh, eh, kemudian setelah itu kita berkumur-kumur. Bersamaan dengan itu kita memusuk, memasukkan air, air ke dalam hidung kita dengan tangan kanan. Ya kita masukkan air ke dalam mulut sekaligus ke dalam hidung kita sedot ya dengan keras supaya bisa melaksanakan sunnah. Baru setelah itu dikeluarkan dengan tangan kiri ke arah kiri. Ini dilakukan tiga kali. Kemudian setelah itu kita membasuh, mencuci muka kita, mencuci wajah kita. Tiga kali. Kemudian setelah itu kita mencuci kedua tangan kita, dimulai dari yang kanan sampai ke siku kita kanan dulu tiga kali, baru setelah itu kiri tiga kali sampai ke siku kita. Dan yang dimaksud dengan tangan adalah sampai ujung ujung jari. Ini termasuk diantaranya adalah kuku-kuku. Ini termasuk tangan yang harus di dikenakan air. Baru setelah itu kita mengusap kepala kita. Mengusapnya cukup sekali saja karena dalil-dalil menunjukkan demikian. Jadi mengusap kepala ini hanya sekali. Adapun anggota badan yang lain tiga kali sunnahnya. Sunnahnya dimulai dari depan. Ya dimulai dari depan, dari ujung e, rambut ya sebelah depan sini. Kemudian dibawa ke belakang. Sampai ke tengkuk kita, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Setelah sampai sini, kemudian kita masukkan kedua jari kita atau jari telunjuk kita ke dalam telinga ke dalam telinga, kemudian kita mengusap telinga bagian belakang dengan jempol kita. Jadi seperti ini. Ya. Jadi cara mengusap kepala adalah seperti ini, ke belakang, kemudian ke depan. Setelah itu memasukkan kedua telunjuk kita ke telinga. Ya, kemudian kita mengusap telinga bagian belakang itu dengan jempol kita. Itu sunahnya seperti itu. Itu hanya dilakukan sekali saja. Ya, jadi mengusap rambut adalah mengusap semua rambut kepala. Mengusap kepala semuanya. Bukan hanya sekedar bagian depan saja atau bagian belakang saja, tapi semua semuanya. Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Hendaklah kalian mengusap kepala, artinya semua kepala kita. Baru setelah itu yang terakhir kita mencuci kaki kita sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki dimulai dari yang kanan tiga kali, kemudian yang kiri tiga kali dan disunahkan kita menggosok-gosoknya supaya air ini benar-benar sampai ke kulit. Baru setelah itu kita membaca doa yang tadi kita sebutkan. Ya dengan demikian kita sudah menyelesaikan wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya adalah apa yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu yang sudah kita kerjakan mungkin saja batal. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudhu Yang pertama adalah Keluarnya sesuatu dari dua jalan Dua jalan di sini maksudnya adalah Al-Qubul dan Dubur Kubul ini bagian depan Dubur ini bagian belakang Ini kalau keluar sesuatu dari salah satu dari keduanya Maka ini membatalkan wudhu Entah itu berupa air kencing Atau tinja atau darah istihadah misalnya atau mani atau air madi atau wadi maka ini kalau keluar dari kedua jalan tersebut ini membatalkan wudhu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala aujaa ahadum minkum minal ghaid atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar kemudian Rasulullah SAW bersabda la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdat hatta yatawadha. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat. Menunjukkan bahwasanya berhadat ini membatalkan wudu. Hatta yatawadha sampai dia berwudu. Kemudian beliau sallallahu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau dan ragu-ragu tentang sholatnya apakah batal atau tidak dengan dengan buang anginnya apakah keluar angin atau tidak dari dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la ينصرف hatta yasma'a sautan aw yajida Janganlah dia atau janganlah engkau meninggalkan solatmu sampai engkau benar-benar yakin keluar angin dari darimu. Yaitu apa? Dengan mendengarkan suara atau mencium bau. Ini menunjukkan bahasanya keluarnya sesuatu dari dua jalan ini membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sesuatu yang najis dari selain kedua jalan tersebut. Keluarnya sesuatu yang najis dari kedua jalan tersebut. Contohnya misalnya keluar ada seorang yang dioperasi. Artinya kemaluannya tidak berfungsi misalnya. Itu bagian belakangnya tidak berfungsi. Sehingga harus dibuat jalan darurat. Ya di perutnya misalnya. Keluar di situ kotoran. Maka ini membatalkan wudhu. Meskipun tidak keluar dari dua jalan. Kalau yang keluar itu adalah darah. Yang keluar misalnya ada tangan kita terluka. Kemudian keluar darah banyak. Atau misalnya muntah. Ya berwudhu kemudian muntah. Kalau itu sedikit, maka tidak masalah. Ya kalau sedikit darahnya yang keluar atau muntahnya sedikit, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau banyak, maka sebagian ulama ada yang mengatakan, ya tidak batal. Tapi yang lebih berhati-hati kita berwudhu. Yang mereka mengatakan tidak batal karena tidak ada dalilnya. Namun yang lebih hati-hati kita berwudhu. Jadi kalau keluar darah yang banyak, dari diri kita dalam keadaan kita berwudu atau kita muntah dengan muntah yang banyak, maka hati-hatinya kita mengulang wudu kita kembali. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal. Hilangnya akal seperti orang yang gila. Ada orang berwudu kemudian tiba-tiba dia gila. Maka wudunya ini menjadi batal karena dia hilang akalnya. Demikian pula orang yang tertutup akalnya. Tertutup akalnya itu seperti orang yang tidur atau pingsan. Maka kalau dia berwudu kemudian dia tidur lelap, maka wudunya menjadi batal. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Al-ainu wika usah. Faman nama fal Kata beliau SAW, Mata itu adalah tali pengikat bagi dubur. Mata itu adalah tali pengikat bagi dubur. Kalau mata kita masih melek, maka masih bisa terikat, masih bisa terkontrol. Tapi barang siapa yang tidur, berarti sudah tidak, tidak terkontrol lagi duburnya. Sehingga dia mungkin keluar darinya sesuatu sementara dia tidak merasa. Makanya beliau SAW mengatakan, "Faman nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Dan yang dimaksud dengan tidur di sini adalah tidur yang lelap, yang nyenyak. Artinya orang yang tidur sampai dia tidak merasa dengan apa yang ada di sekitarnya. Ada orang marah-marah, ada orang keluar masuk, dia tidak merasa. Maka ini berarti tidurnya adalah tidur yang nyenyak dan inilah yang membatalkan wudu. Adapun tidur yang ringan atau dinamakan dengan ngantuk. Maka ini tidak membatalkan wudhu. Dulu para sahabat Nabi SAW, ketika mereka nunggu iqamah, antara adan dan iqamah, mereka nunggu waktu iqamat. Ada di antara mereka yang ngantuk, sampai kepalanya nunduk-nunduk. Ketika sudah di sudah iqamah, sudah ditegakkan salat, mereka langsung salat dan tidak berwu, berwudu. Menunjukkan bahwasanya tidur yang ringan yang dinamakan dengan ngantuk selama itu dia masih bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya maka ini tidak membatalkan wudhu kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan menyentuh kemaluan manusia entah itu laki-laki maupun wanita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang sudah dewasa maupun yang kecil maka ini membatalkan wudhu Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Man massa fal yatawadza Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia ber, berwudu. Ini menunjukkan bahasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya, ada sebagian ulama mengatakan termasuk membatalkan wudu adalah memakan daging ontak. Dal dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat, Ya Rasulullah, Anna min luhumil ibin. Wahai Rasulullah, apakah kita berwudu ketika kita memakan daging onta? Beliau mengatakan, Naam, tawadza' min luhumil ibil. Tawadza' min luhumil ibil. Iya, hendaklah engkau berwudu ketika engkau memakan daging onta. Dan ini adalah e, pendapat sebagian ulama, namun Mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu. Kemudian di antara hal yang membatalkan wudhu menurut sebagian ulama adalah riddah, yaitu murtad keluar dari is Islam. Maksudnya bagaimana? Se seorang apabila dia berwudhu, kemudian dia murtad, naudzubillahi min dalik, murtad keluar dari Islam. Kemudian dia masuk Islam kembali setelah itu. Enggak berapa lama setelah itu dia masuk Islam kembali. Sebagian ulama mengatakan dengan dia keluar dari Islam tadi berarti ini sudah membatalkan wudu. Artinya dia harus berwudu kembali kalau dia mau sholat. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan. Dan lebih hati-hatinya tentunya kita e, tentunya orang tersebut berwudu. Ya lebih hati-hatinya berwudu. berwudu. Ini adalah beberapa hal yang e, membatalkan wudhu. Kemudian e, di sana ada beberapa amalan yang diwajibkan seseorang berwudhu. Di antaranya adalah yang sudah kita sebutkan yaitu salat. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Yang ketika tawaf disyaratkan kita berwudhu. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh Al-Qur'an. Ya menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an ini diwajibkan kita dalam keadaan suci. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudu. Artinya tidak diwajibkan. Kalau kita berwudu itu lebih baik. Di antaranya adalah ketika kita zikrullah. Ya ketika kita sedang berzikir kepada Allah Swt maka disunahkan dalam keadaan suci. Demikian pula ketika membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu termasuk zikrullah. Membaca Al-Qur'an terkadang tidak harus kita menyentuh Al-Qur'an. Seseorang kadang hafal menghafal sebagian surat dari Al-Quran, Al membaca Al-Fatihah misalnya, atau membaca Allah dengan dalam keadaan tidak menyentuh Al-Quran. Maka disunahkan dalam keadaan seperti itu bersuci. Tapi seandainya dia tidak berwudu, maka tidak masalah. Kemudian di antara hal yang disunahkan untuk berwudu adalah setiap kali kita sholat. Setiap kita mau sholat, maka disunahkan kita berwudu. Meskipun kita sudah punya wudu. Mungkin tadi Bapak maghrib belum ada, belum batal sekarang. Meskipun belum batal, nanti kalau sudah datang sholat isya, tetap disunahkan untuk berwudu dan hukumnya sunnah, disunahkan dianjurkan. Seandainya tidak berwudu nggak masalah. Tapi sunnahnya dianjurkannya adalah berwudu setiap kita mau sholat. Kemudian diantara hal yang disunahkan untuk berwudu adalah ketika seseorang mau mengulangi berjima dengan istrinya. Ini disunahkan untuk berwudu kembali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulang kembali, maka hendaklah dia berwudu. Tapi seandainya tidak dilakukan, maka tidak masalah. Kemudian di antara hal yang disunahkan untuk berwudu adalah ketika kita mau tidur. Ya, ketika kita mau tidur, disunahkan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Sebagaimana dalam hadis yang yang sahih. Kemudian di sana ada beberapa poin yang penting yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Di antaranya apabila kita sudah yakin, kita sudah berwudu, yakin bahasanya kita berwudu dalam keadaan suci, kemudian datang keraguan, saya sudah batal atau belum tadi? Maka dalam keadaan seperti ini seorang muslim mengambil yang yakin. Tadi dia sudah yakin sudah berwudu, yakin bahasanya tadi saya sudah ke toilet nomor 10 dan saya sudah wudhu. Batal atau tidaknya saya ragu-ragu. Maka dalam keadaan seperti ini, keyakinan tersebut tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan. Para ulama mengatakan, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan. Kalau kita tadi sudah yakin kita berwudhu, batal atau tidaknya kita masih ragu, maka kita ambil yakinnya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita perhatian masalah menyempurnakan wudhu. Dalam masalah menyempurnakan wudhu. Artinya bagaimana supaya air ini benar-benar sampai ke kulit semuanya. Jangan sampai ada yang ada ketinggalan sedikit pun. Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang demikian. Orang yang berwudhu, kemudian ada sebagian anggota badannya yang tidak terkena air wudhu. Beliau SAW mengatakan, Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. tumit tumitnya bagaimana? Tumit-tumit yang tidak atau sebagiannya tidak terkena air air wudu. Ini diancam dengan neraka. Oleh karena itu kita harus benar-benar. Ya makanya sunnahnya digosok. Ya sunnahnya digosok kakinya, tangannya. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah kita jangan israf jangan kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya, tapi sederhana. Hanya sekedar hanya sekedar menyempurnakan wudhu kita. Yang penting ya terkena anggota badan kita ini dengan air. Tanpa berlebih-lebihan. Rasulullah SAW ketika berwudhu, beliau hanya menggunakan satu mut saja. Satu mut itu satu atau dua telapak tangan kalau digabungkan, ini adalah satu mut. Ini Rasulullah SAW kalau berwudu hanya dengan menggunakan air sebanyak ini saja. Kalau mandi bagaimana? Kalau mandi empat kali ini. Empat kali mut. Sampai lima, lima mut. Ini Rasulullah SAW ketika mandi demikian. Jadi beliau sangat sederhana. Sangat ngirit ketika beliau dalam keadaan bertaharah. Dan ketika berwudu. Maupun ketika mandinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita berlebih-lebihan dan boros ketika menggunakan air meskipun kita di tengah lautan atau di tengah sungai. Banyak air di sekitar kita, tapi kita tetap diperintahkan untuk tidak boros ketika menggunakan air ketika berwudu maupun ketika mandi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. E, bagi yang mau tanya silakan e, sekali lagi menulis pertanyaan dengan kertas ya dan dikirimkan ke depan. Ini pertanyaan dari hari-hari yang kemarin yang belum sempat terjawab. Yang pertama adalah apa hukumnya orang yang memutus tali silaturahmi? memutus tali silaturahmi ini termasuk dosa besar. Ya termasuk dosa besar karena Allah SWT mengancam yang di dalam Al-Quran dia akan terkena laknat dari Allah SWT. Dan setiap amalan, setiap dosa yang diancam dengan laknat Allah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, maka ini termasuk dosa besar. Apa tindakan terbaik di dalam agama Islam bila kita ingin menyambung tali silaturahmi? Dengan seseorang kita sudah minta maaf, tetapi dia enggan untuk melanjutkan tali silaturahmi. Perlu dipahami bahasanya silaturahmi yang dimaksud dalam agama adalah kalau itu di antara keluarga kita. Ya masih ada hubungan kekeluargaan ya, kemudian diputus maka ini berarti memutus tali silaturahmi. Kalau kita sudah berusaha untuk menyambungnya dengan menziarahinya, berbicara dengannya, telepon, memberikan hadiah, menghadiri, menghadiri undangannya dan seterusnya. Kemudian dia tidak menanggapi apa yang kita lakukan. Artinya tetap ingin memutuskan tali silaturahmi. Maka dalam keadaan seperti ini kita diperintahkan untuk bersabar. Selama kita bersabar, maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW kita masih akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selama kita masih dalam keadaan bersabar, mereka memutuskan, kita menyambung kita mereka berbuat jelek, kita berusaha berbuat baik. Mereka menjelek-jelekkan kita dengan ucapannya, kemudian kita berusaha untuk bersabar. Maka dalam keadaan seperti ini kata Rasulullah SAW akan senantiasa engkau mendapatkan pertolongan dari Allah selama engkau masih dalam keadaan demi demikian. Jadi kita tetap melakukannya sampai kita akhir sampai akhir sampai kita mening, meninggal. Tidak masalah mereka memutuskan yang penting kita sendiri berusaha untuk menyambung tali silaturahmi tersebut. Berapa umur anak yang wajib untuk umrah? Yang ketika sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, sudah balik maka ini termasuk syarat wajib umrah. Apabila terpenuhi syarat-syarat wajib yang lain yang sudah kita sebutkan dahulu. Ya, Islam, balik, berakal, merdeka dan juga punya kemampuan. Kalau wanita maka ditambah dengan mahramiyah yaitu harus punya mahram. Bagaimana dengan bayi yang diajak umrah oleh orang tuanya, khususnya orang Saudi yang banyak mengerjakannya? Tidak masalah yang kita membawa bayi kita untuk melakukan umrah atau haji. Dan kita insya Allah mendapatkan pahalanya. Ya kita hajikan dia dan kita insya Allah mendapatkan pahalanya. Ada seorang e, perempuan di zaman Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seorang anak. Kemudian wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, ali hadza hajj?" Ya Rasulullah, bolehkah anak seperti ini yang kecil seperti ini berhaji? Maksudnya dihajikan sama orang tuanya. Maka beliau mengatakan, "Iya, walaki ajrun" dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara perempuan mengusap kepala bila rambutnya panjang? E, mengusap kepala seperti laki-laki. Jadi dia sampai ke tengkuknya saja. Jadi rambutnya panjang atau pendek itu sampai ke tengkuknya saja. Jadi bukan mengusap kepala sampai ujung rambutnya. Jadi yang dipandang adalah sampai tengkuknya saja. Jadi seorang wanita apabila memiliki rambut yang panjang, mengusap kepalanya sampai ke tengkuknya saja dan tidak sampai ke ujung rambutnya. Niat yang mana yang dilakukan dari hotel dan niat yang mana yang dilakukan di mikot niat ketika kita masuk ihram. yang ihram atau niat masuk di dalam ibadah umrah itu sendiri. Jadi ini boleh dilakukan di mana saja yang pen, yang penting sebelum mikot. Baik di hotel maupun daerah sebelum mikot atau di mikot itu sendiri sendiri. Yang penting melewati mikot dalam keadaan sudah berniat. Tapi kalau niatnya sudah dari hotel nanti, maka mulai sejak saat itu dia harus mengikuti aturan yaitu dilarang baginya beberapa perkara. Berarti sudah berlaku larangan tersebut sejak dia dari hotel. Dia tidak boleh menutup kepala, ya tidak boleh e, memakai pakaian yang untuk badan, tidak boleh memakai minyak wangi. Apabila dia sudah niatnya dari hotel. Tapi kalau memakai pakaian ihram, tapi dia belum berniat, niatnya baru setelah nanti di mikot. Maka perjalanan dia dari hotel sampai ke mikot masih bebas. Ya, boleh dia menutup kepalanya, kalau mau pakai kopiah silahkan. Ya, atau menutup wajahnya silahkan. Karena dia belum berni, berniat. Tapi kalau sudah niat nanti di miqat berarti sudah berlaku larangannya. Membaca takbir 9 kali dan tahlil 6 kali serta berdoa 2 kali. Apakah ini dibaca setiap kita sampai di sofa atau sekali saja ketika kita memulai sa'i? Ya, ini dibaca setiap kali kita di atas sofa dan di atas marwah. Kita membaca takbir 9 kali, tahlil 6 kali dan berdoa 2 kali. Kecuali di marwah yang terakhir, marwah yang terakhir. Ketika kita sudah selesai sampai di marwah, maka kita tidak sunahkan untuk membaca dikir dikir ini tadi. Jadi itu disunahkan ketika kita mau berangkat menuju ke berikutnya. Tapi kalau sudah, sudah selesai sampai di marwah yang terakhir, maka tidak disunahkan untuk membaca dikir dikir ini tadi. Bolehkah kita melakukan badal umroh? Apakah ada dalilnya melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan? Badal umroh banyak dalilnya. Ya banyak dalilnya dan di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang dia menceritakan bahwasanya bapaknya syekhun kabirun la yastati'u al-hajja wal umrah wal dha'n Bapakku itu sudah tua renta, tidak mampu untuk melakukan haji, umrah maupun safar bepergian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Hujja'an abik wa tamir. Berhajilah engkau untuk bapakmu dan juga berumrahlah untuk bapaknya, bapakmu. Menunjukkan bahasanya boleh badal umrah. Menggantikan seseorang dalam umrah ataupun hajian. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan, labbaikallahumma an subrumah ya Allah aku berumrah untuk subrumah maka Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tersebut siapakah subrumah dia mengatakan qaribun li au akun li dia adalah keluargaku atau saudaraku maka Rasulullah SAW mengatakan sudahkah engkau hajian dia mengatakan belum kemudian Rasulullah SAW mengatakan hujja'an nafsika thumma an subrumah Hajilah kamu untuk dirimu sendiri Baru setelah itu kamu berhaji untuk orang lain Ini juga dalil bahasanya Boleh kita menghajikan orang lain Bolehkah kita melakukan umroh berkali-kali Umroh Itu dilakukan sekali dalam satu perjalanan Itu yang disunahkan Jadi satu kali kita melakukan perjalanan Dari Indonesia ke sini Maka kita hanya melakukan satu umroh saja Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Selama hidup beliau, Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali. Tetapi tidak ada riwayat bahasanya selama beliau tinggal di Mekah, kemudian beliau mengulang-ulang umrahnya. Ketika beliau melakukan umratul qadha, yaitu mengqadha umrah ya- umrah yang sebelumnya enggak jadi, karena beliau di di tahun ke-6 ketika beliau e, mau umrah itu dicegah oleh orang-orang Quraisy sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setahun kemudian pada tahun ke-7, beliau menunaikan umrohnya itu ingin mengkodok umrohnya. Dan dalam perjanjian tersebut beliau hanya boleh tinggal di Mekah tiga hari. Jadi selama tiga hari setelah beliau umroh beliau tinggal di Mekah dan tidak ada riwayat bahasanya beliau mengulang-ulang umroh beliau tersebut. Demikian pula ketika Fathu Mekah Ya Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 19 hari Dan tidak ada riwayat bahasanya beliau melakukan umrah berulang-ulang kali ketika dalam 19 hari terse tersebut dan tidak menyuruh sahabatnya. Padahal perjalanan saat itu dari kota Madinah ke Mekah cukup melelahkan. 10 hari perjalanan mereka bisa sam baru sampai ke Mekah. Sementara kita di zaman sekarang satu hari bisa sampai ke sini. Zaman dulu 10 hari. Belum panasnya, dinginnya, tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada para sahabat beliau, wahai para sahabatku, mumpung kita di Mekah dan perjalanan kita dari Madinah cukup lama, ayo kita sama-sama memperbanyak umrah tidak. Beliau tidak mengatakan demikian. Jadi sekali beliau berjalan ke sana, beliau hanya melakukan satu umrah saja. Seandainya itu baik dan bagus bagi kita umatnya, tentunya sudah beliau perintahkan dan sudah beliau laku, lakukan. Oleh karena itu, kita lakukan umrah itu sekali saja kalau nanti kita pulang ke Indonesia dan dimudahkan lagi rezekinya oleh Allah SWT maka silahkan kita datang ke sini kemudian kita mengumrahkan untuk orang yang kita inginkan. Tentunya yang memenuhi syarat. Ya misalnya orang tua kita yang sudah meninggal atau orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi datang ke sini misalnya. Bagaimana kalau seseorang yang tawaf dia kentut Apakah dia batalkan tawafnya atau ia teruskan saja khilaf di kalangan para ulama dan yang lebih eh, hati-hati e, kita mengulang dari awal. Ya kita mengulang dari awal. Di mana mikotnya penduduk Madinah yang bermikot yang jaraknya 2 sampai 5 km dari tempat mikot. Kalau dia tinggal antara mikot dengan Mekah, artinya di bawah mikot, antara mikot dengan Mekah, maka tempat mikot dia ya dari rumahnya ya misalnya desanya antara Mikot dengan Mekah, maka dia tidak perlu ke Mikot. Karena dia berada di setelah apa? Setelah Mikot. Jadi Mikot ini adalah Mikot bagi penduduk Medina yang ada di luar Mikot atau orang yang melewati Mikot terse tersebut. Adapun orang yang ada di dalam yang sudah lewat, maka dia Mikotnya adalah dari tempatnya. Apakah saat di Bukit Marwah disunahkan kita membaca surat Al-Quran Inna Sofa ya inna sofa wal marwah ini ayatnya dibaca di awal saja yaitu ketika kita mau ke sofa kita membaca ayat ini adapun ketika sampai di marwah dan seterusnya kita tidak disunahkan untuk membaca ayat tersebut apa yang harus dilakukan wanita yang haid yang akan umroh dan belum selesai haidnya sampai habis waktunya ya orang yang haid ini boleh melakukan apa saja kecuali tawaf jadi kalau sudah saatnya dia meninggalkan Madinah dia mandi ya kemudian dia bertalbiyah bersama yang lain tapi kalau sudah sampai Mekah dia belum suci maka dia menunggu sampai dia suci baru setelah itu dia tawaf karena Rasulullah SAW mengatakan if ali alima yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tatuhri Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat wanita kalau nggak salah Aisyah engkau silahkan melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain kecuali tawaf engkau silahkan melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain